memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menasihatkan bahwa ada begitu banyak nasihat-nasihat dan wasiat-wasiat dalam Al-Qur'an Al-Karim dalam kitab Allah yang dia adalah nasihat yang mengena di dalam hati. Dia adalah sebuah wasiat yang akan membawa kita kepada keberuntungan. Di antaranya adalah firman Allah, cukuplah bagi kita pada malam hari ini satu saja, yakni A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah kemudian dia persiapkan untuk hari esok. Hadirin jamaah yang melihat Allah, beliau mengatakan bahwa di antara keagungan takwa Allah adalah dialah satu-satunya kendaraan yang bisa mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dialah bahtera yang menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tiada akan kita dapati kapal yang lebih baik daripada takwa kepada Allah itu dalam menyampaikan kita kepada ridho dan maghfirahnya. Dia takwa kepada Allah adalah kemudian menjadi satu kunci bagi kita untuk meraih ridho dan jannah kelak. Di dalam banyak ayat yang lain Allah senantiasa mewasiatkan kepada kita bahwa hendaklah kita bertakwa kepada Allah. Dan panggilan itu dimulai dengan panggilan yang sangat lembut kepada orang-orang beriman. Semisal di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai muslim. Allah Subhanahu wa taala memiliki hak atas hambanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika itu, beliau mengatakan agar Allah itu ditaati, tidak dimaksiati, agar diimani, tidak dikufuri, dan agar ditauhidkan bukan disekutukan. Sesungguhnya di antara kelezatan ibadah kita adalah bahwa ibadah-ibadah itu akan menyampaikan kita kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ketakwaan kepada Allah itu Allah mencintai kita dan di dalam cinta kepada Allah itu kita pun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah di dalam sebuah diskusi bahwa beliau menjelaskan tentang firman Tuhannya Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah berfirman tidaklah membantu mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku sukai daripada hal-hal yang aku wajibkan baginya. Sesudah itu lalu hamba-hambaku terus mendekatkan diri kepadaku dengan apa-apa yang aku sunnahkan baginya, maka jadilah aku mencintainya. Jika aku sudah mencintainya, maka aku menjadi mata yang dia gunakan untuk melihat. Aku menjadi telinga yang dia gunakan untuk mendengar. Aku menjadi lisan yang dia gunakan untuk bicara. Aku menjadi tangan yang dia gunakan untuk bertindak. Dan aku menjadi kaki yang dia gunakan untuk melangkah. Maka disinilah derajat seorang yang bertakwa, yakni inna akramakum indallahi ataqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Maka tanpa takwa apalah yang bisa kemudian akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al Hasan Al Basri, Imam Tabi'in, Imam para Tabi'in mengatakan, tidaklah setiap kali aku menggerakkan anggota badanku, tidak mataku, tidak telingaku, tidak lisanku, tidak tanganku, tidak kakiku, maka aku kemudian pikirkan apakah dia menuju kemaksiatan ataukah menuju ketaatan. Jika menuju kemaksiatan maka aku undurkan anggota badanku itu, dan jika kemudian dia menuju ketaatan maka aku majukan dia. hadis yang dimuliakan Allah, kemudian Syekh mengatakan Sesungguhnya di antara jalan menuju takwa adalah dengan membaca dan memahami kitabullah eh, Al-Qur'anul Karim dan inilah di antara syiar-syiar takwa dengan beliau menasihatkan bahwa marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa di bulan Ramadan, bulan takwa, bulan Al-Qur'an, bulan munajat, bulan yang dimana Allah akan mengaruniakan ampunan kepada hamba-hambanya. Beliau juga berpesan maka bacalah Al-Qur'an sebab Al-Quran itu sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bacalah Al-Quran itu sebab dia akan menjadi syafaat bagi kalian di hari kiamat dan sesungguhnya para ahli surga nantinya di hari kiamat sebagaimana sabda Rasulullah diminta untuk membaca Al-Qur'an maka sampai di mana dia berhenti membaca Al-Qur'an disitulah kedudukannya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala maka barang siapa membaca Al-Qur'an sebagaimana Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an maka insya Allah dia akan membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga juga para nabi yang lain Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Ibrahim dan para nabi yang lain yang Allah sebutnya kisahnya di dalam Al-Quran juga para siddiqin, para anbiya, para salihin dan para syuhada maka sungguh karena surga itu sangat banyak bagiannya di dalam firdaus itu ada 100 bagian surga yang tiap bagiannya satu sama lain berjarak antara langit dan bumi maka marilah kita meraih surga yang tertinggi marilah kita berlomba-lomba dengan meningkatkan takwa dan membaca Al-Quran terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh